Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu Rabbuna wa yardha <clears throat> Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'd Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Pembahasan Kitab Siyam pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari bab yang terakhir <coughs> yang berkaitan dengan asyam. <coughs> Pembahasan terakhir tentang puasa-puasa yang dilarang. Telah kita baca dan telah kita sebutkan beberapa jenis puasa yang dilarang. Baik yang hukumnya makruh Atau yang hukumnya haram Baqiya <clears throat> Masih tersisa Beberapa jenis puasa yang lain Yang hukumnya makruh atau haram Wahwa yaitu yang merupakan puasa yang dilarang juga di antaranya adalah PR kemarin ya. Hah? <coughs> Nah. Ini pembahasan ulangan dari tahun lalu. Faman raja'a kutubahu ya ya'rifhu Yang mau murajaah kitabnya, catatannya maka dia tahu. <coughs> Mahu ad-dahar Ahsanta. Naam. siam ad dahar Puasa terus-menerus. Kemarin, sekarang, besok, terus. Nah, ad-dahar <coughs> Beda dengan puasa Daud. Dia puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. maka puasa Daud <clears throat> masyru' ya. sunnah hukumnya adapun siamud dahar puasa terus menerus ya. setiap hari ya. <clears throat> maka ini hukumnya makruh ya. siamud dahar puasa dahar hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhum bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, La soma man somal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa terus menerus selama lamanya. Dalam riwayat yang lain <coughs> Dalam riwayat Muslim Dikatakan la soma wala aftar, orang yang puasa dahar dia itu orang yang tidak puasa dan tidak berbuka. nggak puasa, nggak berbuka. Maka sabda-sabda Rasulullah SAW ini menunjukkan dilarangnya puasa dahar. Dan larangan di sini adalah lil karohah. Larangan yang hukumnya makruh Kalau ada yang mengatakan Bukankah puasa Itu ibadah Kalau dilakukan setiap hari maka lebih bagus ya. daripada puasa Daud kalau puasa Daud kan cuma berbuka sehari puasa sehari ya. masih selang-seling ini pengen yang lebih dari itu puasa setiap hari Taib <coughs> ibadah landasannya ada tauqifiyah. Ibadah kepada Allah Azza wa Jal itu tauqifiyah. Harus dibangun di atas dalil. Harus berlandaskan dalil. Dan ibadah kepada Allah Azza wa Jal la yuqbal illa bisyartain. La tuqbal illa bisyartain tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat pertama apa? Ikhlas harus ikhlas karena Allah ya. Azza wa Jal bukan karena tendensi dunia bukan karena pujian sanjungan yang kedua mutabah mengikuti contoh teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu cara ibadah tersebut harus sesuai dengan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Dan puasa abad atau puasa dahar tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La afdal min siyami Dawud." Tidak ada yang lebih utama ya daripada puasa Daud alaihi salatu wassalam. Jadi keliru ketika dia mengatakan saya pengen yang lebih utama, saya mau puasa setiap hari. Nah, maka ini keliru. Rasulullah SAW tegas mengatakan La afdal min siyami Daud Tidak ada yang lebih utama Daripada puasa Daud Alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu uh, eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbus siyami ilallah siyamul siyamu Daud." Ya. Puasa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal itu puasa-puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal adalah puasa Daud. Yaitu berpuasa sehari, berbuka sehari, puasa lagi, buka lagi, puasa lagi, buka lagi dan seterusnya. semua dalil di atas menunjukkan makrohnya puasa dahar, puasa terus menerus, ya. nah <clears throat> tanpa jeda hari. <clears throat> Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. <clears throat> Demikian pula oleh muridnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah taala. <clears throat> Dan juga dikatakan kepada orang tadi yang pengen puasa yang banyak, yang utama. Ya. Pengen puasa seolah-olah se, se, eh, seumur hidupnya dia puasa. Ya. Maka juga kita katakan kepadanya. Di sana terdapat puasa-puasa yang nilainya sama dengan puasa dahar. Ya, puasa apa itu? Puasa enam hari dari bulan Syawal. Sebagaimana yang sudah berlalu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana, tsumma atba'ahu shittan sittan min Syawal, faka'annama shoma ad-dahr." Barang siapa yang <coughs> puasa Ramadan kemudian diikuti enam hari dari bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Taib. Satu bulan Ramadan kali sepuluh jadi sepuluh bulan. enam kali sepuluh enam puluh hari. enam puluh hari berapa bulan? dua bulan. sepuluh bulan tambah dua bulan dua belas bulan. Nah, karena amalan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi satu Ramadan kali sepuluh, <coughs> enam hari di bulan Syawal kali sepuluh juga. Sehingga orang yang melakukan puasa seperti ini selesai Ramadan kemudian puasa enam hari dari bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa dahar. Ya, ini Jadi nggak perlu tiap hari puasa. Ya, subhanallah. Amalan yang sedikit tetapi pahalanya melimpah besar. Banyak ini termasuk keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umur mereka pendek-pendek. Ya. Kalau umat terdahulu, kaum Nabi Nuh dan seterusnya, ratusan tahun, sembilan ratus tahun, seribu tahun umurnya. Ya, hidup ratusan tahun. Sehingga banyak kesempatan untuk ibadah. Banyak kesempatan memperbanyak bekal, ratusan tahun. Tetapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, 60 70 ya yang nyampe 100 bisa dihitung jari ya. Nah, tetapi diberi kelebihan apa? Amalun qalil ya. Amalan yang sedikit tetapi berpahala banyak. Ya. Dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. <coughs> Demikian pula puasa tiga hari setiap bulan. Ya. Puasa tiga hari setiap setiap bulan. <clears throat> nah. Sebagaimana sudah berlalu, puasa tiap hari eh, tiga hari setiap bulan ya, seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Yang demikian karena tadi dikalikan sepuluh, ya. tiga hari Kali 10 berapa? 30 hari. Berarti dia puasa 3 hari, pahalanya seolah-olah puasa sepanjang bulan itu. Kalau selama setahun dia berpuasa terus setiap bulannya 3 hari. Maka apa? Dia seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. <coughs> Kalau seumur hidupnya dia berpuasa seperti itu. Seolah-olah dia berpuasa seumur hidup. Ya. Subhanallah. Ini pahala yang besar. Yang Allah Subhanahu wa taala <clears throat> berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai keutamaan. Kemudian <clears throat> juga di antara puasa-puasa yang dilarang adalah apa? Puasa wisol. Nah. <clears throat> apa hukumnya puasa wisol atau apa itu puasa wisol? Wisol menyambung. Arti wisol itu menyambung. <clears throat> Yaitu seseorang menyambung puasanya dua hari atau lebih tanpa berbuka sedikit pun. Ini puasa dua hari tanpa berbuka. Nah. atau tiga hari tanpa tanpa berbuka. Lanjut siang malam puasa. Ini namanya puasa wisol. <coughs> Apa hukumnya? Taib ikhtalafa fihi ulama, para ulama berselisih ya, dalam masalah ini. <clears throat> Taib dan jumhur para ulama ya, alaihim rahmatullah mereka berpendapat haram. Haramnya puasa wisol. Nah. bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam <coughs> Adapun <coughs> untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hukumnya boleh bagi beliau bahkan itu adalah kekhususan. Kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak diperbolehkan melakukan puasa wisol dua hari berturut-turut atau tiga hari berturut-turut tanpa berbuka. <clears throat> Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari jalan beberapa sahabat ada dari jalan sahabat Abu Hurairah dari sahabat Anas Abdullah bin Umar dan yang lainnya bahwasannya Rasulullah SAW melarang dari puasa wisol nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anil wisol bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari puasa wisol dan asal larangan dari Rasulullah SAW adalah haram Asal larangan hukumnya haram. Dan ketika Rasulullah SAW puasa wisol, ya, dan ini merupakan kekhususan beliau, ya, <clears throat> ada sahabat yang mengikuti ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan mereka para sahabat orang-orang yang paling semangat ya, untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau melakukan wisol diikuti <clears throat> oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW. Ya, kemudian ketika beliau mengetahui ada yang mengikutinya, ya, nah maka beliau mengatakan Lau ta'akhkharal hilal lazibtukum. tukum. Nah. kalau seandainya kan hilal ini naam belum muncul, ya, maka aku akan tambah lagi, ya, tambah sekian hari. Ya. Nah, jadi wisolnya semakin banyak. Nah, supaya mengikuti tadi, naam, ya, merasa berat ya, ketika mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Seolah-olah beliau apa? Ngasih teguran, peringatan kepada para sahabatnya yang mengikuti beliau dalam hal wisol. Ketika para sahabat enggan untuk berhenti dari dari wisol, maka beliau mengatakan, "Lau ta'akhkharul hilal lazidtukum." Seandainya hilal itu mundur, ya, maka aku akan tambah akan sambung lagi puasanya Kemudian juga dalilnya adalah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti Naam selain beliau dari umatnya. Beliau mengatakan ini lastu kahayatikum ketika mereka tidak mau berhenti ya, dari wisol maka Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya aku ya, nah, kondisinya tidak seperti kalian ya. maka hadis ini menunjukkan kekhususan wisol bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dan juga dalil-dalil yang lain ya. yang menunjukkan dilarangnya puasa wisol <clears throat> di antara riwayat yang lain tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Musnad Ahmad bahwasannya <clears throat> istrinya Bashir radhiyallahu taala anhu <coughs> istri beliau mengatakan aku ingin puasa dua hari secara berturut-turut tanpa berbuka. Istri yang semangat untuk ibadah. Sehingga mengatakan aku ingin puasa dua hari secara berturut-turut tanpa berbuka, itu puasa wisol. Kemudian seorang suami yang saleh ya, menasehatinya, nah, mengarahkan eh, kesemangatan tadi, ya, mengarahkan niat yang baik tadi. Karena berapa banyak orang yang niat baik tetapi ternyata jalannya keliru tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika istrinya mengatakan demikian, maka Bashir radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan menasehati istrinya, "Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahan hadza." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari yang seperti ini. Ini nasihat di istrinya. Kemudian beliau juga mengatakan yaf'alu dzalikan nasara yang demikian itu wasawisul itu dilakukan oleh orang-orang Nasoro. Walakin akan tetapi sumu kama amarakumullahu taala wa atimus siyam ila lail. Fa idza kana lail fa aftiru. <clears throat> akan tetapi puasalah seperti yang Allah perintahkan. Allah mengatakan apa? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lain makan minumlah sampai jelas fajar kalau sudah fajar sudah puasa kemudian sempurnakan puasa sampai malam awal malam adalah maghrib ya. Allah mengatakan sempurnakan puasa sampai malam saja ya. tidak mengatakan sempurnakan puasa sampai dua hari yang berikutnya tidak ya. tapi ila lail sampai malam. <coughs> Maka <coughs> dikatakan oleh beliau akan tetapi puasalah seperti yang Allah perintahkan. Ya, sempurnakan puasa sampai malam. Kemudian jika telah datang malam faaftiru berbukalah. <coughs> Inilah yang sunnah. Dan ini yang dirujikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. <clears throat> Haramnya puasa wisol. <clears throat> Boleh wisol bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sampai sahur. Boleh wisol tetapi tidak boleh berturut-turut dua hari hanya boleh sampai sahur. Jadi dia berpuasa dari fajar, maghrib nggak berbuka, sampai berbuka dia di waktu sahur. Lanjut lagi puasanya. Yang demikian boleh karena ada riwayatnya. Yaitu riwayat <clears throat> yang datang dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil ila sahar Barang siapa yang diantara kalian mau melakukan wisol Mau menyambung puasanya Maka sambunglah sampai sahar Sampai waktu sahar itu waktu sahur <coughs> Nah Menjelang Menjelang fajar Maka berdasarkan riwayat ini ya, boleh Naam melakukan wisol ya, sampai waktu sahar, sampai waktu as-sahar, yaitu waktu yang biasanya kaum muslimin melakukan sahur. Taib wallahu taala a'lam bisawab di sana masih ada lagi puasa-puasa yang naam e, dilarang yang lain ya yang jenisnya adalah puasa-puasa bid'ah ada yang namanya puasa muti ya. puasa apa lagi hal muhim <coughs> ya puasa-puasa yang seperti ini ya. Taib <coughs> adalah puasa-puasa yang haram. Ada puasa yang tujuannya supaya kebal, ya, nggak kebacok, anti peluru misalkan. Baik, <clears throat> puasa yang seperti ini hukumnya haram, ya, karena puasa-puasa yang bid'ah. Baik, selesai dari pembahasan puasa-puasa yang dilarang. Atau masih ada lagi yang punya faedah puasa-puasa yang dilarang? Hmm? Baiklah, jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Ya, selesai kita dari kitab usiam atau kitab yang berkaitan dengan puasa, tersisa beberapa lembar tentang iktikaf. Allah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.